Bapak Andi selamat siang Pak. Ya siang. Silakan Pak. Mau berkembang aja. Oh ini dan cepat bawa kawan-kawan ngawuk gitu ya. Aja lah. Ya terima kasih Pak Andi Bapak Nur Hadi. Eh, iya itu mengenai motor yang nggak boleh jalan di Hayamuru Gajah Mada di situ. Jangan lupa itu pusat perdagangan di Glodok itu sangat luar biasa dan menggunakan motor. Tolong didengar pemerintah nih. Kalau sampai motor itu dihantarkan di situ, satu Glodok saya rasa demo semua. Gak mungkin. Ini Ahok jangan coba-coba untuk berbicara masalah menghentikan motor. Barangkali kalau dikurangin, DP yang 500 ribu dapat motor katakan sekarang dia 500 eh, juta 5 eh, juta baru dapat motor itu bisa ditekan seperti itu tapi kalau motor yang sudah ada kemudian tidak boleh melintasi itu enggak nonsens omong kosong silakan yang lakukan coba kalau bisa ya, terima kasih terima kasih Pak Nurhadi Bapak Yuwardi Selamat siang Pak Selamat siang Pak silakan saya seribu persen tidak setuju kalau dia larang itu sama dengan diskriminasi karena kalau orang-orang yang bawa nggak membawa motor itu biaya hidupnya lebih besar contoh naik sekali bis harganya berapa kalau naik motor sendiri harganya berapa tolong dihitung itu program tuh program gila itu yang bisa ditertibkan buat jalur khusus. Bagaimana yang pengantar orang satu barang ataupun bekerja mau irit, itu tambah biaya tinggi, coba diperhitungkanlah ini pemerintah. Masalahnya, program banyak, nggak bisa berjalan kenapa seperti busway. Tanpa, karena atasan pemimpin tidak ada komunikasi dengan di bawah. Tidak ada komunikasi yang benar busway tidak berkelanjutan karena yang menjaga itu sebentar aja panas-panas kayak ayam sampah juga gitu kalau tidak ada yang pengendalian ataupun yang jaga ya sama aja kembali ke semula itu yang dipikirkan bagaimana komunikasinya ketegasannya gitu terima kasih ya terima kasih Pak Yuardi Bapak Yudi Halo Pak Yudi Rudi Pak oh, Pak Rudi ya silakan Pak maaf Pak ya kalau saya Eh, setuju tapi dengan catatan hanya motor yang bersih minimal 500 cc yang dipersilahkan lewat dan kalau seperti Bapak sebelumnya mengatakan eh, motor itu lebih irit dari pada kendaraan umum toh kendaraan umum yang disediakan oleh pemerintah DKI itu adalah gratis dan memang sudah menjadi kenyataan di negara kita saat ini motor itu sangat-sangat banyak sekali dan pengguna motor pun tidak disiplin tidak memakai helm tak kenapa polisi yang bertugas pun tidak berani menangkap dan seperti kayak kucing-kucingan dengan motor ya itu terima kasih terima kasih Pak Rudi Bapak Andre ya eh, saya bertolak belakang dengan yang tadi ini dia gila ini itu pusat perekonomian semua ada di glodok sama di ayam uruk kalau ini diterapkan ya artinya kan glodok ayam uruk itu lumpuh lumpuh semuanya ini ini ide gila jadi ini nggak bisa diterapkan ini ya soalnya alternatif orang waktu itu gagal mengendarai eh, mobilnya alternatif pilihannya ke motor sekarang motor sudah di eh, udah alternatif yang dari pelarian dari mobil ke motor dia mau alih kemana lagi ah, ya itu perda itu harus media dua kali lipat lah ini banyak orang kan kerja juga yang memakai jasa jasa ngantar barang ke sini ke jasa pos kurir uh, eh, JNE semuanya ini kan uh, ini pakai motor ini benar yang tadi ada satu biaya tinggi nih pada akhirnya nanti ini akan membebani perusahaan dengan biaya yang tinggi. Kalau ini peraturan uh, perda ini yang ditentukan oleh uh, Pak Ahok ini, sama parkir gedung juga itu akan diberi 10 ya, ya, ribu atau 20 uh, ribu per jam itu juga salah. Salah, ini semuanya salah ini. Ya, Saya okay. setuju semuanya. Oke, terima kasih Pak Andre. Penelpon terakhir kita Bapak Budi. Ya, kalau menurut saya ada benar ini Pak Ahok karena memang gelodok itu semeraut ya pengguna motornya yang tadi dikatakan digunakan oleh para pengusaha lah oleh pegawai-pegawainya itu untuk nganter nggak tahu kemana pengantarnya itu memang tidak disiplin itu berhentinya nggak disiplin jalannya nggak disiplin akhirnya tambah macet nah kalau tambah macet kan juga pengusaha nggak bisa jalan akhirnya lama-lama nggak bisa pakai motor juga semua ru jadi ini untuk mengantisipasi supaya jangan lebih macet kemacetan Kita memang udah di satu sisi memang di sana pusat perekonomian tapi kalau macet begitu kan ekonomi juga bisa mandek. Gitu. terima kasih ya terima kasih Pak Budi sudah ada bersama Pak Safran Pak Teguh selamat pagi pagi komentarnya Pak Teguh saya kurang setuju karena itu tetapnya rakyat menengah atau rakyat kecil kalau kita nggak boleh naik motor itu biayanya tinggi kemudian cara mengatasi kemacetan itu tidak begitu caranya perok jalan yang ada yang macet gimana itu dilebarin ya dikasih penggantian sesuai NJOP jangan kayak begitu ya, kalau suruh naik kendaraan yang umum fasilitasnya dilengkapin jadi orang nggak terkena kendaraan umum jadi motor itu kendaraan biaya murah itu sangat mematikan rakyat kecil. Makasih Bu. Terima kasih Pak Teguh. Selamat pagi Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Pak. Hmm, saya dukung sekali, setuju. Cuman memang transportasi umum harus diperbaiki. Ke, bukan masalah kemacetan. Menyangkut korban jiwa yang selalu terlalu banyak dari motor. Jadi dari segi keamanan saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Ahmad. Pulau Parudi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Rica Saya, ya saya Dona Parudi silakan. Oh, saya iya. <laughs> iya. Saya juga pengguna sepeda motor. Eh, tapi saya sangat setuju dengan rencana program dari Pemprov DKI ya. Karena memang eh, kedisiplinan terutama pengguna motor ini sudah sangat kacau balau oleh Jakarta. Saya sangat setuju walaupun saya pengguna motor. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Selamat siang Pak Hendra Ya Silahkan komentarnya Pak Hendra Ya, Pemda DKI itu arogan Lebih baik dia naikin harga bensin Jadi 9 ribu Terus kalau mau seperti itu dilarang bikin dong penampungan motor di ujung-ujungnya saya motor bisa turun di situ ditampung terus dia naik bis biasanya disiapkan gratis gitu di tempat-tempat yang dilarang motor supaya mereka bisa taruh motor terus naik bis dengan gratis. Terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Selamat siang dengan Bapak Kahin. Siang Dona. Iya, silakan Pak. Ya saya pertama mene,、uh, eh, menghormati juga ya ini pembentangannya Ahok gitu ya. Dia udah terbuka ya Jokowi juga uh, eh, APBD kita dapat 72 triliun. Jadi sejak zaman kemerdekaan 69 tahun belum pernah ada ini uh, gubernur DKI yang belak-belakan begitu, jujur gitu. Tapi ini juga kesalahan dari Sugios pada Foke gitu. Dan APBD Blue Born with the Wind. Nah itu, oh kan ini oh buat gue babak belur ini. Oh, cuma kopi paste, bukan kopi paste kali kopi tubruk dari Bogota yang tidak bertanggung jawab, tidak memenuhi amdal dan tidak memikirkan lebar jalan. Jadi bukannya salahnya Ahok dan Jokowi, tapi ini kesalahan mutlak daripada sebelum-sebelumnya. Nah, saya pikir kalau kita di pihak pengantar pizza ini, kalau dilarang ini, waduh, orang pesan pizza keju dan nyes, keju dan masuk. Jadi karena nungguin bakso. Kalau pesan orang pagi, terpisa sore. Karena nungguin basuh. Belum lagi ada yang kebakaran basuh. Hmm. Nah, itulah. Makanya sedikit harus ditambah jalannya seperti di negara-negara lain tiongkok. Kalau kita dari zaman POC, dari zaman Belanda sampai sekarang cuma tambah berapa sentimeter ini jalan Jakarta. Begitu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pak Rifai, selamat siang. Pak Umar, selamat siang. Iya, selamat siang. Silakan Bapak. Kalau supaya jangan macet untuk melintasi jalan, jalan, jalan protokol yang disebut tadi bukan motor yang dilarang mobil mobil nggak boleh lewat di jalan itu supaya jangan macet. Makasih. Terima kasih Pak Osman. Pak Andre, selamat siang. Iya benar itu. Jadi eh, mobil yang bikin macet sudah dia berbadan gede kan. Uh, jadi kalau mengendalikan motor sama sepertinya eh, ini mengendalikan kemacetan ke jalan-jalan sempit nantinya. Sambil contoh aja Gajah Mada, mereka yang mau ke kota ya pasti lewat Gunung Sari. Gunung Sari yang jadi macet nantinya. Eh, sama juga nih mengalihkan kemacetan yang ah, nggak uh, karuan gitu nantinya. Uh, seharusnya dibikin pada jam-jam sibuknya yang dilarang kayak uh, melintasi di jalan sendiri. jam sibuk bagaimana orang nanti yang kurir itu pengantar surat yang uh, lewat uh, kantornya di Sudirman? Karena dia mau ngambil jalan ular ke uh, eh, markirnya jauh, kemudian ke jalan BTAPN ya, eh, Pantai yang ada di Jalan Sudirman. Enggak, lah ini ya, secara ekonomi kan menyusahkan orang ini semuanya. Kalau mau dilarang itu jam berapa sampai jam berapa nggak boleh lewat gitu kayak mobil pakai trail in one jangan dikasih full satu hari nggak boleh lewat wah ini nggak bisa ini nggak jalan Terima kasih. Pak Andre, kita ke penelpon terakhir ya. Bapak Jimmy, selamat siang. Kalau mengatasi macet, nggak bisa salahkan motor, salahkan sarana yang kurang banyak. Perbanyak tuh jalan. Pemerintah ini gimana sih? Gitu aja. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Selamat siang Pak Tris. Ya, selamat siang. Silakan Pak. Kalau saya sih setuju-setuju saja apa yang hendak di kebijakan yang hendak dikeluarkan oleh Pemprov DKI ya. Tapi jangan hanya motor saja, tapi juga kendaraan uh, pribadi, kendaraan roda empat. Ah, dengan cara apa? Saya lebih setuju dengan melakukan ganjil genap gitu. Untuk daerah-daerah tertentu, daerah protokol, daerah-daerah bisnis yang merupakan eh, apa ya daerah internasional ya, benar eh, masing-masing berkantor di daerah yang tersebut. Sudah. Baik, terima kasih Pak Kris. Pak Billy. Selamat siang. Selamat siang Bapak, silakan. Rencana si Pemda ini bagus, cuman ah, mesti dipastikan dong ya naik motor itu kalau mau ke daerah sono tuh naik apa, itu harus ada. Apakah busway udah memadai? Saya setuju banget kalau motor nggak masuk ke jalan-jalan besar itu karena motor ini memang nggak bisa diatur mbak. Lebih baik lagi sebenarnya polisi turun tangan taruh sekompi dua kompi di tiap jalan ya contohnya ayam buruk gajah mada loh、hmm. paling gampang dari gajah mada belok kanan dia dapat ke DPR belok kanan dia ke mangga besar itu semua mesti ditangkap tapi kan didiamkan saya rasa kalau ditegaskan ya itu mendingan tapi kalau dia mau larang itu bagus juga cuman ya ini pastikan ada ya sarana yang menampung para pemotor ini gitu loh karena kan kita tahu nggak semua orang punya mobil yang punya motor gimana mau pergi kerja pemerintah DKI ini memang kadang-kadang bikin wacana tuh bagus banget, tapi dia tidak antisipasi efeknya. Makasih. Terima kasih Pak Billy. Pak Hendra, selamat siang. Uh, Jakarta kan dari terkenal macet. Saya punya mobil, punya motor, tapi kemana-mana saya pakai motor. Kalau ini pada dilarang ya kebetulan, jadi saya nggak perlu pergi lagi ke pancoran keluar duit nggak perlu lagi ke Grand Indonesia nonton jadi penghematan cuman kesian para pengusaha nggak ada pemasukan ya ada terima kasih oke Pak Heri selamat siang selamat siang Bapak silakan uh, saya setuju dengan penertiban motor di ruas-ruas tertentu tapi sebelum dilakukan itu lebih baik eh, Pemprov DKI benahin mereka punya kepala dinas, mereka punya jajaran di birokrat. Percuma kalau Ahok atau Jokowi punya ide yang bagus, punya visi yang bagus, tapi anak buahnya itu nggak bisa mengeksekusi. Itu jadi orang cuma mendengar pernyataan yang bagus saja, tapi nggak bisa diimplementasikan. Bullshit jadinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eri.